Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wal mursalin wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Lumatul I'tiqad yang disyarah oleh siapa? Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah Kemarin terakhir kita sudah membahas pembahasan seputar apa kemarin? Seputar kita semuanya diperintahkan untuk mengikuti jejak-jejaknya para salaf dan juga mengambil petunjuk dari apa? Dari menara-menara mereka, maksudnya dari ajaran-ajaran para salaf tersebut. Nah, kemudian kita diperingatkan dari apa? Perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang baru. Eh? dan juga dikabarkan bahwasanya perkara yang baru dalam agama itu adalah sesat. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya atas itu kalamnya Ibnu Qudamah terlihat atas itu ya. Eh, yang punya kitab, belum punya kitab antum? Eh, barakallahu fikum. Nah, kita lihat faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum Ini. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatul khulafa rasyidin al-mahdiyyin ba'di Abdu 'alaiha bin nawajid. Masya Allah. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin al-mahdiyyin yang mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Min ba'di setelah aku apa? Meninggal. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah dengan gigi geraham kalian. Ini permisalan apa? Agar berpegang teguh dengan sunnah sekuat mungkin. Karena di akhir zaman sekarang ini banyak orang-orang yang tidak kuat. Mana enggak kuat megang as-sunnah karena fitnah di mana-mana, depan, belakang, atas, bawah, banyak fitnah. Berkobar api fitnah di mana-mana butuh orang yang kuat menegang as-sunnah. Dipermisalkan apa? Gigitlah sunnah dengan gigi geraham. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, hadisnya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kalqabit al-jamri. Artinya apa? Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman. Sekarang ini di Suatu zaman yang bagaimana? Yang mana orang ketika berpegang teguh dengan agamanya bagaikan orang yang menggenggam apa? Menggenggam bara api. Antum tahu bara api antum? Panas atau tidak? Panas bara api yang menyala-nyala. Berat. Kalau orang enggak kuat, bara api tadi terlemparkan Maksudnya bagaimana? Kalau orang di akhir zaman sekarang ini yang penuh dengan ujian, fitnah, fitnah jamiat, alwal muassasat, fitnah yayasan, fitnah proposal, fitnah penggalangan dana, fitnah-fitnah donasi, harta. Kalau nggak kuat bagaimana? Ambiar. Kalau nggak kuat bagaimana? Terlemparkan barang api tadi itu. Oleh karena itu diperintahkan untuk menggigit apa? As-sunnah dengan gigi geraham. Karena gigi geraham ini kalau gigit itu paling kuat sekali. Kalau nggak percaya buktikan antum gigit kain atau makanan, kalau gigi geraham yang gigit, enggak usah nanya sudah. Kuat sekali, antum tarik-tarik nggak akan nggak akan enggak akan putus dia. Dalam artian nggak akan apa? nggak akan tertarik dia. Tapi kalau antum gigit yang gigi seri dua ini atau empat ini atas bawah ini, sempal, rampal. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Nggak kuat. Kalau nggak percaya jangan dibuktikan ini ya, bahaya Kalau nggak percaya jangan dibuktikan oleh ini ya gigi ini ya. Antum gigit kain, gigit dengan gigi gigi apa? Gigi seri Suruh narik ikhwah gitu ya. Tarik gini, sempal nanti. Kenapa? Karena gigi seri ini kurang kuat. Gigi taring juga nggak kuat. Gigi taring ini fungsi mencabik-cabik makanan. Gigi geraham ini mengunyah. Sehingga kalau sesuatu udah berada gigi geraham ini kuat sekali. Paham ya? Gigi seri bagaimana? Untuk menggigit. Gigitan yang biasa saja. Paham ya? Nah, oleh karena itu permisalan itu gigi gigitlah sunat dengan gigi geraham, bukan dengan gigi seri Bukan dengan gigi kak taring, tapi dengan gigi geraham. Maksudnya peganglah sunnah erat-erat. Paham ya? Nah ingat, Rasulullah SAW menyatakan juga dalam hadis yang sahih, Rawal Bukhari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa itu? La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Itu semuanya dihafal ya kalau sudah ha hafal, sudah ingat langsung catat itu aja. Karena apa? Faedah seperti itu ya. Hadis yang pendek, simpel, padat sering muncul Ha, eh, itu mungkin kalau ketika dengar atau oh iya, tapi kan perlu apa? Perlu dihafal. La ya'ti zamanun illa wallati ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Coba bayangkan, zaman para aimah terdahulu, mereka para penghafal Al-Qur'an, para penghafal As-Sunnah sangat luar biasa hafalannya. Imam Bukhari, Imam Fulan, Imam Alan, kuat sekali hafalannya. Zaman sekarang barakallahu fiik banyak fitnah, namanya oh banyak fitnah. Oleh karena itu kita banyak-banyak apa? Nah, minta perlindungan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan daripada fitnah yang sangat dahsyat tersebut. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat bawah itu biar tambah jelas. Nah, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah Wal murad bi sunnati sallallahu alaihi wasallam anhu min qaulin wa fi'lin aw fi'lan aw taqriran qulu qulu ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam fa sunnah yajib al akhdhu bihi itu dari kita baca kemarin ya. Bawahnya berarti kan? dari baca belum bisa Penjelasan dari baca belum dari Ibrahim? Hah? dari baca kan Yang 50 50 dari kita baca Bang? Hah? Nomor dua kan? enam. Berarti apa kata beliau di sini? Wal murad bis sunnatih. Yang diinginkan dengan sunnahnya, berpegang teguh dengan sunnahnya. sunnah yang bagaimana kita lihat? Masabata anhu min qaulin aw fi'lin aw takririn. Yaitu seluruh yang datang dari Rasulullah berupa ucapan, perbuatan, wa takrir. Ya? Dan suatu ketetapan. Yang Rasulullah membiarkannya Kullu ma warada anhu sallallahu semua yang datang dari Rasulullah sallallahu fa innahu sunnah. Maka itu dikatakan sunnah yajibul akhdhu bih. Wajib mengambil dengannya. Eh, wajib itu apa? Mengambil as-sunnah tersebut. Nah, perhatikan liqauli ta'ala dikarenakan firman Allah taala wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian maka ambillah, kerjakanlah. Dan apa saja yang Rasulullah larang kalian dari perbuatan tersebut fantahu tinggalkanlah sudahilah Waliqauli ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah dan juga firman Allah Subhanahu wa taala sungguh telah ada pada kalian sesungguhnya ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah suri tauladan yang baik yang bagus waliqauli ta'ala man yuti'ir man yuti'ir rasul faqad Allah Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalik minal adillah allati ta'mur bittiba'ir rasul wa ta'atihi wal akhdhi bima warada anhu. Kata beliau dan juga yang lainnya berupa dalil yang ada yang merintahkan untuk mengikuti Rasul dan mentaatinya dan mengambil apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika sunnatul khulafa'ir rasyidin. Seperti itu pula diperintahkan untuk mengambil Berpegang teguh dan sunnahnya para khulafah rasyidin wahumul khulafah arba'ah, yaitu empat pemimpin. Siapa itu? Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Haula humul rasyidun. Mereka-mereka ini dikenal dengan khulafah rasyidun, khulafah rasyidun. Jadi empat sahabat yang dikenal dengan khulafah rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Affan. Eh, yang digelarin khulafa rasyidun berapa tadi? Empat. Siapa? Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Upayakan tercatat ya. Itu dikenal khulafa rasyidun. Khulafa rasyidun, empat khalifah, empat pemimpin yang empat itu maksudnya itu tadi. Nah, kita lihat sini. Haula humul khulafa rasyidun alladziina amarna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil akhdi bi sunnatihim. Mereka-mereka tadi itu adalah para pemimpin yang Nah, barakallahu fikum bisa mengarahkan, memberikan bimbingan Nah, barakallahu fikum yang Rasulullah SAW perintahkan kita untuk apa? Mengambil sunnah mereka annaha sunnatur Rasul. Karena sunnah yang mereka terapkan adalah sunnah Rasul. Ini penting ini. Jadi kita mengambil sunnahnya para khulafaur rasyidin kalau tidak berseberangan dengan sunnahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti mafhumnya kalau sunnahnya khulafaur rasyidin berseberangan Rasulullah Rasulullah kita nggak boleh mengambil seperti istihadnya se sebagian para sahabat yang keliru nggak boleh kita mengambil kita mengambil langsung dari siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kembali ke hadis yang inti wa khairun huda huda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik petunjuk petunjuk siapa petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kita lihat dikit lagi kata beliau li'annaha sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam fahumul ladina yuhaqqiquna al-ittiba' rasul sallallahu alaihi wasallam maka mereka-mereka inilah yang merealisasikan mewujudkan yaitu ittiba' mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin di dalam apa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh kita mengikuti sunnahnya per individu yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirobbilalamin.